Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Iksan dalam reportase Radio Kukuningan. Hari yang mulia merupakan hari pilihan bagi kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Hari Jumat merupakan hari yang sangat istimewa bagi umat Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam jika mereka membaca solawat. Dapat dipastikan jika solawat itu pasti diterima dan jangan takut karena ria. Almarhum Habib Hashim dalam kutipan perihal solawat berikut ini. Solawat ini adalah bacaan yang tidak ada kamus yang mengatakan ditolak. Tidak ada. Solawat niki bacaan yang pasti diterima. Adimis salata ala nabiyyi Muhammadi faqabuluha hatmun biduni taraddudi a'maluna bainal qabuli wa illa salata ala nabiyyi Muhammadi. Perbanyaklah salawat. Perbanyaklah salawat kepada Nabi Muhammad. Faqabuluha diterima nih sholawat niku hatmun mesti. Pasti Pak, tidak ada kamus sholawat tidak diterima. Tidak ada kamus. Pasti diterima. Kalau amal yang lain mungkin diterima. Puasa kita ada kalanya diterima. Ada kalanya ditolak. Laisa lahu min siyamihi illal ju' wal atas. Haji kita ada kalanya diterima. Haji yang mabrur laisalahu jazaun illal jannah. Ada kalanya haji tidak terima. La labbaik wa la sa'daik wa hajjuka mardudun alaik kata Nabi. Bacaan Quran kita ada kalanya diterima. Setiap huruf sepuluh kebaikan. La akulu alif lamim harf. Walakin alifun harf. Walamun harf. mimun harf. Ada kalanya bacaan Quran kita tidak diterima. Rubba qari'in lil Quran. Wal Quranu yal'anuh. Akan tapi untuk salawat hatmun pasti diterima tanpa ada keragu-raguan. Bahkan ulama jauh riak sekalipun sholawat tetap diterima. Demikian reportase Radio Kukuningan. Terus perbanyak sholawat kita, ikat selalu tasbih digital kita. hisan pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.